Setelah selesai memandikan mayat, maka wajib mengkafaninya. Li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi haditsil muhrim alladhi waqasathu naqah. Ini karena itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis ya orang yang e, meninggal dunia sedang ihram karena diinjak oleh apa namanya binatang untanya. Dan wal kafan au thamanuhu mimmalil mayyit. Kafan atau harga kafan kain kafan kafan itu dari harta mayat. Ya. Yeah. Walau lam yukhallif ghairahu li hadithin li hadis Khabbab bin Al-Arad. Walaupun tidak ada harta kecuali untuk beli kafan saja. Kalau ternyata tidak punya kain kafan kecuali satu lembar ya satu, satu lembar. <clears throat> ya sebagaimana yang terjadi pada Mus'ab bin Umair di mana beliau ya ketika hendak dikafankan tidak ada kain kafan kecuali yang beliau miliki itu. Kalau ditutupkan kepalanya akan terlihat kakinya. Kalau ditutupkan kakinya akan terlihat apa? Kepalanya. Maka Rasulullah menyuruh untuk menutup kepalanya dan menutup kakinya dengan izhir. Iya, dengan izhir. Mungkin yang yang ngantuk nanti saya panggil Pak ya. Saya kasih kopi kok nih. <laughs> Kemudian kain kafan tuh yang seperti apa? <clears throat> kain kafan wayam bagi an yakun al kafan ta'ilan sabiqan yasturu jami'a badanihi di hadis Jabir bin Abdullah. Hendaknya kain kafan itu ya luas, panjang dan menutup seluruh badannya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع والنبي صلى الله عليه وسلم <clears throat> suatu ketika berkhutbah dan menyebutkan seseorang dari sahabatnya yang meninggal dunia lalu dikafankan dengan kafan yang tidak luas, yang tidak panjang dan dikuburkan di waktu malam. Maka Nabi SAW melarang untuk menguburkan mayat di waktu malam sampai disolatkan dulu, kecuali kalau memang sangat dibutuhkan. Lalu Nabi SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian mengkafani saudaranya, hendaklah memperbagus kain kafannya semampu dia. Dikeluarkan oleh Muslim, Ibnu Jarud, Abu Daud, ya. Dan At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Itu kalimat terakhirnya. Ini akhi, adapun kain kafan yang dijual di pasar-pasar ya. Kalau di Indonesia itu ada uh, kain boeh ya. Kain boeh itu paling eh, cuma 90 cm ya luasnya dan kainnya pun juga tipis maka saya katakan itu kurang bagus kain kafan yang seperti itu tidak bagus bahkan itu paling jelek dibandingkan dengan kain-kain yang lain maka diperbaguslah supaya lebih luas lebih panjang lebih lebar ya yeah Mungkin pakai kain kafan yang tukang kain yang paling paham lah. <laughs> yang lebih bagus dari itu, ya. Kain katun bisa. Yang bagusan begitu. Kemudian kata beliau, fa in dhaqal kafanu an dzalika wa lam yatayassar as-sabiq sutira bi ra'su wa ma tala min jasadihi wa ma baqiya minhu makshufan ju'ila alai syai'un min al-idkhir aw ghairihi min al-hashish. Kalau ternyata kain kafannya sempit, memang tidak dapat kecuali itu ya. Dan tidak mendapatkan yang luas. Maka yang ditutup kepalanya dan badannya secara panjang. Adapun yang tampak darinya, maka ditutup dengan tumbuh-tumbuhan seperti idkhir. Kan idkhir itu tumbuhan di padang pasir yang yang wangi ya. Yang wangi atau kalau nggak ada ya rumputan lah. Pokoknya ditutupi begitu. Ini berdasarkan hadis yang sudah saya sebutkan tadi, Haritha bin Mudhammi bin Mudharrib juga dia berkata dakhaltu ala Khabbab qad iktawa fi batni sab'an. Aku pernah masuk kepada Khabbab sementara beliau mengkai bagian bad, ya, perutnya tujuh kali. Faqala laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatamannayanna ahadukumul maut latamannaituhu. Ia berkata, kalau bukan karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian. Sungguh aku ingin mengharapkannya saja. Walaqad ni ma'a Rasulullah SAW la amliku dirhaman. Wa inna fi janibi baiti al-an arba'ina alf dirham. Sungguh aku melihat diriku sendiri bersama Rasulullah SAW dahulu tidak memiliki uang satu dirham pun. Tapi sekarang ya di sebelah rupaku ya ada 40 ribu dirham. Suma bikafani falamma ra'ahu baka. Kemudian ia, ia membawa kain kafannya. Dan ketika ia melihatnya, ia menangis. Waqala dan berkata, Walakinna Hamzah dalam yujad lau kafanun illa burdah malha. Ya tapi Hamzah tidak ditemukan kain kafan apapun kecuali bar burdah, kain burdah. Idza ju'il ta'ala ra'sihi qalasat an qadamaihi. Kalau ditutupkan ke kepalanya akan terlihat apa? ya kakinya. Wa in ju'ilat ala qadamahi qalasat an ra'si. Kalau burdah itu ditutupkan untuk kedua kakinya, ya. Wa ju'ila ala qadamil idkhir. Maka akan terlihat apa namanya kepalanya. Maka kemudian ditutuplah kepalanya. Lalu kemudian yang terbuka yaitu kaki ditutupkan dengan idkhir. Dengan apa? Dengan idkhir. Ya. Ini kalau ternyata tidak bisa. Adapun di zaman sekarang banyak pak di tanah abang aja itu gelondongan tuh pak. Murah alhamdulillah. <clears throat> Tapi kalau ternyata tidak bisa, tidak punya harta ya seadanya. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang ya udah saya beliin deh buat kain kafan dia, nggak masalah. Kalau memang ternyata ia mau berbuat baik dengannya. Kemudian beliau berkata, wa idha qallatil akfan. Kalau kait kafan dikit, wa kasuratil mauta, sementara mayat banyak. <laughs> Ya. Jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanil wahid. Maka boleh mengkafankan beberapa mayat dalam satu kain kafan. Wa yuqaddam aksaruhum Qur'anan il qiblah. Maka yang paling banyak hafalan Qur'annya itu lebih dahulukan untuk dimasukkan, lebih dekat ke kiblat maksudnya hadis Anas ini sebagaimana hadis Anas semoga Allah meridainya lamma kana yaumu Uhud yaitu ketika di hari Uhud marra Rasulullah SAW bi Hamzah bi Ibni Abdul Muttalib qad judi'a wa muthila bih wa Rasulullah SAW melewati jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib sementara hidung hidungnya sudah diputuskan ya demikian pula sudah dicincang Faqala laula an tajida Safiya fi nafsiha taraktuhu hatta ta'kulahu al-afiyah hatta yahsyurahu Allah min butuni at-tayri was-siba. Fakafanahu fi namirah. Ya, kalau bukan karena Sofia akan sedih, ya, aku akan biarkan dimakan oleh uh, al-afiyah, al-awafi yaitu binatang-binatang buas dan burung-burung bangkai ya. Sampai Allah pun kumpulkan ia dari perut-perut uh, burung dan binatang buas. Fakafanahu fi namirah. Maka beliau pun mengkafaninya pada kain namirah. Wa kanat idza khammarat ra'sahu badat rijlah. Di mana ia yaitu Sofiyah ya ketika menutupi bagian kepalanya maka terlihat kedua kakinya. Apabila menutupi kedua kakinya maka akan terlihat kepalanya. khammara ra'sah. Maka kemudian ia pun menutupi bagian kepalanya. Walam yusalli ala ahadin syuhada ghairah. Dan Rasulullah tidak mensolatkan atas orang-orang yang mati syahid kecuali Hamzah saja. Ya waqala ana syahidun alaikumul yaum. Qala wa katharatil qatla wa qallatis siyab. Beliau bersabda, aku bersaksi atas kalian hari ini. Ya, ia berkata, dan orang-orang yang terbunuh banyak, sementara kain kapan sedikit. Wakala wakana kana yajma'u thalathata wal isnain fi qabrin wahid adalah Rasulullah mengumpulkan tiga atau dua mayat dalam satu kuburan. Wa yas'al dan beliau bertanya, ayyuhum aktsaru Qur'anan? Siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya? Fayuqaddam fil lahat, maka didahulukan untuk dimasukkan ke liang lahat. Wa kufina rajulaini wa thalatha fi saubil wahid. Dan pada waktu itu ya dikafani dua mayat atau tiga mayat dalam satu kain kafan. Ini, akhi, ya. Ini menunjukkan bahwa boleh kalau memang ternyata keadaannya kain sedikit tapi mayatnya banyak. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Makna hadis annahu kana yaqsimu thawbal wahid bainal jamaah. Makna hadis ini adalah ya bahwa beliau membagi-bagi kain kafan itu ya untuk beberapa apa? E, mayat Fayukafin kulla wahidin bi ba'dihi darurah. Fayukafan kullu wahidin bi ba'dihi darurah. Maka setiap jenazah itu dikafani dengan sebagiannya. Ya, jadi bukan satu kafan tuh dikumpulkan mayat bareng-bareng dalam satu kafan ya. Tapi kain kafan itu dibagi-bagi untuk beberapa apa? mayat. Itu maksudnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Nah ini darurat masalahnya karena apa? Kain kafannya sedikit. Kain kafannya apa? Sedikit. Wa ilam yastur illa ba'dha badani. Walaupun konsekuensinya apa? Tidak menutup seluruh badannya. Walaupun setengah badan misalnya. Cuma segitu, segitu bisanya. Ya udah. Darurat namanya juga. Ya. Yeah. Yadulu alaihi tamamul hadis annahu kana yas'al an aktsarim Qur'anan fayuqaddimu fil lahad. Yang menunjukkan kepada hal ini kata beliau yaitu akhir hadis itu. Apa? Di, di mana Rasul bertanya mana yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka itu didahulukan dalam lahat. Sebab kalau misalnya dalam satu kain kafan dimasukkan semua ya, kemudian dibungkus tentu bareng-bareng dong. Tapi ketika Rasulullah mengatakan mana yang paling hafalan Qurannya yang paling banyak, maka itu didahulukan dulu, itu menunjukkan bahwa kain kafan ini dipotong-potong untuk beberapa orang. Ya, bukan satu beberapa mayat dalam saya satu kain kafan dibungkus para merame gitu. Bukan itu maksudnya ya. Falau annahum fi thawbin wahidin jumlatan la sa'ala an afdalihim qabla dhalik. Kaila yu'addiya ila naqdi takfini wa i'adatihi. Sebab kalaulah mereka ya beberapa mayat dalam satu kain kafan dibungkus bareng-bareng begitu, tentu Nabi SAW tidak akan bertanya tentang mana yang paling utama, ini supaya tidak menimbulkan apa harus membuka mayat satu persatu lagi, ya. Itu maksudnya. Kemudian selanjutnya walaya juzu naz'u thiyabi syahid allati qutila fiha. Kalau orang yang mati syahid, ini kecualian itu tidak boleh dibuka bajunya. Orang yang mati syahid itu dibiarkan dengan baju-bajunya, Pak. Ya. Bal yudfan wahia alaih. Tapi di, di apa dikuburkan dalam keadaan seperti itu. Ya, orang yang mati syahid itu dikuburkan dalam keadaan seperti itu sebagaimana tentang orang-orang yang mati syahid di medan perang Uhud. Ya, kata Rasulullah zammiluhum fi thiyabihim. Islimuti mereka dalam baju-baju mereka. Artinya, artinya kafani mereka dalam baju-baju mereka. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz ini dalam dalam rat yang lain zammiluhum ihim selimuti mereka dengan darah-darah mereka. Jadi kalau orang yang mati syahid itu nggak nggak boleh dicabut ya baju-bajunya, sebab baju-baju itu nanti pada hari kiamat pun akan bersaksi untuknya. Jadi ini keutamaan ya orang yang mati syahid, akhirnya. Kata beliau, "Yustahabu takfinuhu bi thawbin wahidin au aksar fawqa thiyabih." Dan disunnahkan, ya disukai mengkafaninya dengan satu pakaian atau lebih di atas pakaiannya. Ya. Jadi ada pakaian yang langsung berhubungan dengan tubuhnya. Nah, kemudian disunahkan lebih dari itu satu atau dua. Berarti tiga semuanya ya. Kalau tiga itu yang paling utama. Kalau misalnya biasanya cuma dua, ya nggak masalah. Tapi kalau ternyata cuma cukup satu, hartanya untuk beli satu kapan saja, nggak masalah juga. Iya. Kama fa'ala Rasulullah SAW bi Mus'ab bin Umair wa Hamzah bin Abdul Muttalib wa taqaddamat kisatuhuma fil mas'alah. Artinya, orang yang mati syahid itu, ya walaupun dia dikuburkan dalam keadaan memakai pakaiannya tidak boleh dicabut, tetap disunahkan untuk diberikan kain kafan walaupun satu atau dua lembar. Ini pembicaraan masih tentang ya orang yang mati syahid. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, yaitu bahwa orang yang mati syahid ketika ia dikuburkan dengan pakaian-pakaiannya, maka tetap disunahkan, disukai ya untuk diberikan kain kafan selembar atau dua, dua lembar itu maksudnya. Ya. Ini dalam bab ini ada dua kisah kata beliau. Yang pertama itu dari Syaddad bin Al-Had bahwa ada seseorang dari Arab Badui datang kepada Nabi SAW lalu ia beriman dan mengikutinya. Kemudian ia berkata, Uhajir ma'ak, aku akan berhijrah bersamamu, bersamamu hai Rasulullah. Maka Nabi SAW ber, berwasiat kepada sebagian sahabat ter, ya, untuknya. Ketika di perang Khaybar, Nabi SAW pun mendapatkan gonimah. Lalu beliau pun membagikannya dan membagi untuk orang Arab Badui tadi dan memberikan para sahabatnya apa yang beliau bagikan kepada dia. maka nayar al dhahrahum falamma ja'ahum dafa'uhu ilaih. Faqala ma Ya, dan adalah Rasulullah senantiasa memperhatikan keadaan mereka. Dan ketika ya datang kepada mereka, mereka pun memberikannya kepada dia, kepada orang Arab Badui ini. Faqala ma hadha? Maka orang Arab Badui ini berkata, "Apa ini?" Kalau kau sama lakan Nabi SAW, Nabi SAW sudah memberikan bagiannya buat kamu. Fa'akhodahu faja'a bihi ilan Nabi SAW. Maka orang ini pun mengambil bagiannya dan datang kepada Nabi SAW. Faqala mahadha. Lalu orang Arab Arab Badu ini berkata, apa ini wahai Rasulullah? Kalau kasam tuhlak, aku membagikannya untuk kamu. Kalau ma'ala hada tabi'tuk. Bukan ini yang aku inginkan ketika aku masuk Islam mengikutimu, wahai Rasulullah. Walakin ittaba'tuka ala an urma ilaha huna wa asyara ila halqi bisahmin. Kata dia, aku mengikutimu hai Rasulullah ya agar ada panah yang menancap di sini. Itu di tenggorokanku. Ya. Fa'amut lalu aku pun mati. Fa'adkhulul jannah sehingga aku masuk surga. Ittaba'tuka ala ya faqala in dukillah yasduka. Kata Rasulullah, jika kamu memang jujur kepada Allah, Allah pasti jujur kepada kamu. Ya. bisu qalilan thumma nahadu fi qitalil adu. Lalu mereka pun diam sejenak, lalu mereka bangkit untuk memerangi musuh. utiya bihin Nabi SAW yuhmal. Rupanya orang ini pun dibawa jenazahnya kepada Nabi SAW. Ternyata benar. Ya, tenggo, apa nama tenggorokannya telah ditus, apa tertancap panah di sini. Faqalan Nabi SAW ahuhu. Apakah dia? Kalau na'am, mereka berkata, betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sadaqallah fasadaqah. Dia memang betul jujur kepada Allah. Maka Allah pun jujur kepada dia. Iya. Suma kafanahun Nabi SAW fi jubatin Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun mengkafani dia dalam jubahnya Nabi SAW. Lihat, ya di sini Nabi memberikan tambahan jubah selain daripada pakaian dia. Suma qaddamahu fasalla alaihi. Kemudian Rasul pun ia mensolatkannya. فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك Ya Allah, ya di antara doa Rasulullah SAW di situ, ya Allah ini adalah hambamu, ia keluar untuk berhijrah di jalanmu, dan kini ia mati syahid, dan aku akan bersaksi untuknya. Subhanallah ya. Nah, di sini kisah ini kisah yang apa namanya luar biasa yang menunjukkan bahwa Allah akan mengikuti persangkaan hambanya. Kalau kita memang betul-betul jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kita. Ya. Kemudian selanjutnya, wal muhrim yukafan fi saubaihi allazaini mata fihima. Adapun orang yang mati dalam keadaan ihram, maka ia dikafankan dengan kain ihramnya tersebut. Dengan dua kain kain ihramnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ya, wakafinuhu fi thawbaihi alladzaini ahrama fihima. Maka kafankanlah ia dalam dua bajunya yang ia berihram dengannya. Kemudian dalam kain kafan yustahabu fil kafan umur. Ada beberapa perkara yang disunahkan atau disukai mengenaikan kafan. Apa itu? Yang pertama al-awwal al bayab Hendaknya kain kafan itu berwarna putih. Ya. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, "Ilbasu min thiyabikum al-bayad, fa inna khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah dari pakaian kalian baju-baju yang putih. Dan karena itu sebaik-baiknya baju kamu. Dan kafankanlah orang-orang mati dengan baju tersebut. Saya pernah baca di internet, Pak. Ya, bahwa baju putih itu ternyata luar biasa di antara hikmah-hikmahnya Allah alam ya. Bahwa ketika kita tersengat matahari, maka yang diserap oleh baju putih itu adalah sinar matahari yang bermanfaat saja. Ya tidak sampai membakar kulit. Ya, Allah alam itu di antara hikmahnya mah barangkali. Mungkin di sana ada seribu hikmah yang kita tidak tahu. Yang jelas ya, yang Rasulullah SAW sunnahkan itu selalu di sana ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Kemudian kaunu salasat aswab, yaitu tiga helai kain kapan. Hendaknya kain kapan itu berapa helai? Tiga, tiga helai. Ini berdasarkan hadis Aisyah, Inna Rasulullah SAW kufina fi salasati aswabin yamaniyatin biudin sahuliyah. Rasulullah SAW dikafani dalam tiga baju yamaniyah yang berwarna putih. Ya, min kursuf dari katun. Ya, ya dari katun kalau bisa dari katun yang bagus ya laisa qamisun wala imamah tidak ada padanya gamis tidak pula pakai imamah imamah itu apa sorban ya kemudian yang ketiga an yakuna ahaduha saubah hibarah salah satu dari tiga kapan itu ada baju hibarah hibarah itu kain putih bergaris-garis ya yeah. Ini berdasarkan hadis, "Idza tufi ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi saubin fi saubi hibarah." Rahu Abu Daud. Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, ya maka dia mendapatkan sesuatu dari harta, hendaklah ia mengkafani apa dikafankan dengan menggunakan saub hibarah, kain hibarah itu. Ya, kain hibarah. Nah ini akal Islam azakumullah. Walaupun memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah menghadapi hadis ini ya. Yang jelas Syekh Al-Bani memandang disunahkan untuk salah satunya kain hibarah. Allahu a'lam. Kemudian wala yajuzul mughalatu dan tidak diperbolehkan ya eh, yang keempat tabkhiruhu salasan yaitu hendaklah memberikan wewangian kepada kain kafan tersebut tabkhir itu dari bukhor kalau bisa sih kalau di zaman Rasulullah kan di zaman juga banyak di zaman sekarang juga sebenarnya banyak ya apa itu ada kayu gaharu kan kain kayu garu, kemudian dibakar, itu kan asapnya wangi tuh pak. Nah itu dikari, dikasih wewangian itu yang lebih bagus, ya, dikasih wewangian. Nabi SAW sabda, "Idza jammartumul mayyit fajmiruhu thalasan." Kalau kalian memberikan uh, wewangian yaitu tajmir tajmir itu yaitu kayu gaharu tadi ya maka hendaklah ia memberikannya tiga kali dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Abi Syaibah Ibnu Hibban Al Hakim dan Al Baihaqi kalau misalnya nggak ada bukhar kalau apalagi kayu kayu gaharu zaman sekarang kan mahal-mahal pak untuk beli kayu gaharu aja segini berapa maka pada waktu itu bisa pakai minyak wangi ada kok minyak wangi yang pakai kayu gaharu Ya. Kayu gaharu jadiin minyak wangi juga ada sekarang. bisa juga minyak wangi yang lain. Pokoknya tujuannya diberikan wewangian aja. Itu tujuannya. Wala yajuzul mughalatu fil kafan. Dan ingat tidak boleh ya berlebihan dalam kain kafan dalam artian sangat mahal. Ya misalnya pakai kain kafan satu meternya satu juta, masya Allah. Ya kain yang paling mantap sudah. Ini tidak boleh. Ya. Demikian pula tidak boleh lebih dari tiga. Tidak boleh lebih dari berapa? Dari tiga. Karena itu menyia-nyiakan harta. Ya. Kemudian, nah sekarang menjadi permasalahan terjadi perselisihan ulama, Pak. Laki-laki sama wanita mengkafirnya sama nggak? Sebagian ulama itu ya mengatakan bahwa kalau wanita itu harus lima. Kalau wanita apa? Harus lima. Sebagian lagi mengatakan kalau uh, tidak ada bedanya laki-laki dan wanita. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita. Kalau wanita itu harus lima. Satu kerudung, satu gamis, satu sarung, dan dua kain kafan. Ini pendapat sebagian ulama. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan enggak. Sama aja laki-laki dengan perempuan. Mereka yang mengatakan ti lima berdasarkan hadis. Ya. Laila bintu Qaif Asaqafiyah. Ya, di mana ketika ia mengkafani anaknya Rasulullah SAW itu dikafankan dalam lima baju. Namun kata Syekh Al-Bani rahimahullah sanatnya tidak sahih. Ya fala yasihu isnaduhu anna fi Nuh bin Hakim ats-Tsaqafi wa huwa majhul. Karena di dalam sanatnya ada Nuh bin Hakim ats-Tsaqafi dan ia majhul. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar. Ya, demikian pula ada ilat yang lainnya dijelaskan oleh Imam Az-Zailai. Ya. Demikian pula dalam riwayat Zainab tersebut ya, dengan lafaz fakan fakaffannaha fi khamsati athwabin. Maka kami pun mengkafaninya dengan lima baju, itu pun juga tambahan yang mungkar, kata Syekh Al-Bani rahimahullah. Sehingga karena hadis-hadisnya lemah, tidak sahih, maka kata Syekh Al-Bani pada asalnya laki-laki dan wanita itu sama, tidak ada bedanya. Ya tidak ada bedanya, Allah Dan pendapat yang mengatakan lima itu pun pendapat jumhur sebetulnya. Tapi masalahnya kita kembali kepada dalilnya, Pak. Ya, memang sih kalau dari sisi lebih menutup aurat betul. Itu lima, lima itu lebih menutup aurat. Cuman kan kalau di masyarakat kita menyusahkan, Pak. Ya, itu bikin bikin apa namanya gamisnya bikin apanya uh udah digunting sana sini sana sini akhirnya orang pusing Sebetulnya gamis yang maksudnya di sini itu gamis yang biasa saja, bukan dari kain kafan. Kalau memang hadisnya soheh. Tapi masalahnya riwayatnya tidak soheh. Sementara untuk dikatakan bahwa itu hukumnya sunnah, mana dalilnya? Butuh kepada dalil yang yang sahih, tapi ternyata dalilnya tidak sahih. Sehingga pada waktu itu, wallahu alam dalam hal ini pendapat ya beliau yang paling kuat bahwa cukup bahwa laki-laki dan wanita pada ya tidak ada bedanya dalam hal ini wallahu alam. Alhamdulillah kita sudah selesai mengkafani mayat. Tapi kita tambahkan sedikit yaitu hamlul mayit membawa, membawa mayat menuju kuburan. Tapi sebetulnya membawa mayat ini enaknya setelah sholatin, Pak. Karena yang namanya bawa mayat ke kuburan kan habis disolatin dulu kan. Habis nyolatin baru bawa gitu kan. Kalau di sini beliau bawa dulu, baru setelah itu pembahasan sholat. Jadi mungkin pembahasan membawa mayat ini nanti aja. Setelah membahas sholat. Insya Allah. Ada yang bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Saya Anwar dari Cikeas Saya mau bertanya tentang eh, Yang saya alami ketika ayah saya meninggal Saya masih di Kalimantan saya, Ayah saya waktu itu di Cimanggis Pada saat itu eh, Waktu sebelum meninggal jam 12 sekitar jam 11-12 malam keluarga saya nelfon, pakai melalui HP terus saya tuntun dengan talqin la ilaha illallah. Cuma yang keluarannya uh, la, la ilaha illallah itu nggak jelas. Setelah itu karena sudah cukup, saya pikir cukup, terus nanti lagi saya tambung lagi ternyata Allah uh, sudah meninggal. Lalu apakah itu uh, tetap bermanfaat Ustaz? Kalau memang dia mengucapkan, kita kan tidak tahu Pak. Apalagi bapak bilang dia ah, gitu ngikutin. Yeah. Mudah-mudahan itu dia mengucapkan la ilaha Yeah. Iya. Mudah-mudahan, tapi karena dalam keadaan sakarat sehingga sulit dia apa namanya tidak jelas begitu. Yeah. Dan Allah Maha tahu. Yang jelas doakan aja pak. Satu lagi Ustadz, hmm. sebelum meninggal, sebelum saya berangkat ke tugas ke Kalimantan, pada saat itu eh, ayah saya sempat berbicara dengan saya, kalau saya meninggal kamu harus jadi imamnya. Tapi karena kerja pada pada meninggal itu tiket pesawat saya itu e, dua hari kemudian baru pulang. Akhirnya kami cari bisa dapat, tapi nggak ada penerbangan yang bisa segera. Akhirnya saya e, eh, dimakamkan pada saat saya belum datang. E, apakah wasiat itu tetap saya menjadi tanggung jawab saya, Ustaz? Maksudnya Pak? Sebelum meninggal ayah saya, mm -hmm. sebelum saya berangkat ke luar kota, uh, ayah saya sempat ber, berbicara dengan saya, seandainya saya meninggal, kamu yang jadi imamnya. Dan itu tidak terlaksana, karena saya ada di luar. Surat, jenazah. <clears throat> Pengennya bapak yang jadi imam. Iya betul itu. Apakah itu uh, masih Kalau ada saya. yang lebih berhak menjadi imam dari bapak, mendingan bapak mempersilahkan yang lain. Sudah, sudah saya serahkan itu, pak. Mm -mm. Oh, ya, Jadi bapak misalnya melihat ada dia lebih alim, lebih takwa, lebih banyak hafalannya, lebih paham tentang sunnah, maka bapak dahulukanlah dia. Karena sebetulnya yang paling berhak untuk menjadi menjadi imam adalah yang seperti itu. Kata Rasulullah, ya ummukum akra'ukum di kitabillah. Yang menjadi imam kamu adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran. Paham, Pak? Sudah. Ya, hmm. Sudah. Sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadan dari Legenda Wisata. Ustaz, saya mau menanyakan yang soal memandikan jenazah tadi. Dengan 35 atau sekian cidukan itu sebetulnya yang ingin dicapai meratanya atau terangkat kotorannya Ustaz ya. Apa itu? Eh, yang mengenai memandikan mayat <clears throat> yang 35 dan sekian cidukan itu sebetulnya yang ingin dicapai meratanya air atau terangkatnya kotoran sehingga mayat terlihat bersih. Ustaz. Meratanya air penting dan perangkat kotorannya pun penting, Pak. Jangan dipisahkan. Ya. Jangan dipisahkan antara ini dan itu. Karena tujuan mandi itu adalah untuk membersihkan. Maka Bapak berusaha untuk membersihkan, meratakan air, dan membersihkan kotoran. Allah mau kecuali kalau memang kotorannya sulit untuk di apa namanya dibersihkan seperti nempel seperti tato ataupun yang lain yang sejenis maka ya sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan uh, sedikit Ustaz jadi uh, yang tiga cidukan tidak berarti lebih utama dari yang lima cidukan ya Ustaz ya? itu sesuai dengan kebutuhan kalau tiga misalnya malah nggak cukup, wah kayaknya nggak cukup ini, karena kurang bersih misalnya. Maka ditambah lagi lima sesuai dengan kebutuhan, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khidri dari rombongan Kalibata City. Iya, Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan bagaimana pada kondisi di mana mayat tersebut hancur lebur entah suatu kecelakaan atau apa dan kedua kondisi di mana mayat tersebut e, jatuh di lautan kemudian dimakan oleh ikan dan kita temukan setelah beberapa hari kemudian dengan ciri-ciri umpamanya di, e, kita menemukan tangannya tangannya saja atau apanya dan di situ ada ciri cincin mungkin sehingga orang menemukan dan kerabatnya bisa menemukan mengenali mayat tersebut apakah kita wajib untuk mengurusi jenazah itu seperti normalnya jenazah yang lain demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebetulnya masalah ini masalah ikhtilaf para ulama ya Sebagian ulama mengatakan eh, apabila mayat itu tidak utuh, maka pada waktu itu dimandikan sesuai yang didapat saja. Artinya kalau antum cuma dapat kepalanya doang ya kepalanya. Kalau antum dapat cuma kaki doang ya kakinya. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ya. Kalau misalnya jenazah itu tidak utuh. Ya. Apakah apa namanya kalau jenazah tidak utuh itu uh, harus dikubur apa di, dimandikan semuanya? Atau maksudnya kalau misalnya dapatnya cuma kepala dimandikan kepalanya. Kalau dapatnya cuma kaki dimandikan kakinya. Atau bagaimana? Ini ikhtilaf ulama yang luar biasa. Sebagian mengatakan kalau cuma dapat tangannya doang nggak boleh nggak perlu dimandikan. Kenapa? Karena itu sama dengan potongan bagian tubuh yang tidak perlu dimandikan. Sebagian mengatakan kalau memang masih disebut dengan manusia baru dimandikan seperti misalnya kalau ketemu kepala dan badan sementara kaki dan tangannya tidak ada maka tetap ini dimandikan karena itu berbentuk manusia ya yeah. Ini ikhtilaf. Saya sampai hari ini belum bisa memutuskan. Saya belum bisa menjawab karena saya belum mendalami tentang masalah itu. Iya. Mana yang paling kuat dari pendapat para ulama. Tapi nantilah insya Allah nanti malam nanti sore nanti saya coba lihat-lihat lagi ini perkataan-perkataan para ulama tentang masalah itu. Insya Allah nanti malam saya jawab. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Munadi dari Siapa? Kalibata juga. Pak Munadi. Munahi. Ya Munadi. Ah, Munadi. Dari Kalibata. Ah, yang saya mau tanyakan, uh, contohnya saya punya anak perempuan, baik yang sudah keluarga maupun yang belum, atau sebaliknya yang laki-laki. Apakah saya tuh boleh membalikan anak saya yang perempuan atau anak laki-laki anak laki-laki saya apakah boleh membalikan ibunya kalau meninggal Anak laki-laki memandikan ibunya ketika meninggal ya, tidak atau, boleh. Eh, atau saya juga memandikan anak saya yang perempuan. Iya. Jadi Pak, ketika hidup dan mati itu sama aja. Ketika hidup misalnya bapak tidak boleh melihat pahanya laki-laki, demikian pula sama. Ketika hidup misalnya seorang anak tidak boleh melihat aurat bapaknya, ya, sama juga. Maka pada waktu itu tidak diperbolehkan. Kalau suami istri nggak masalah suami istri tidak apa-apa. Tapi kalau untuk maya apa anak perempuan membandingkan maya eh, bapaknya atau anak laki-laki membandingkan ibunya itu tidak boleh. Ya, karena konsekuensinya akan melihat aurat-auratnya. Sementara itu tidak diperbolehkan ya dalam Islam. Waktu hidupnya saja. Masih ada yang bertanya silakan. Uh, saya Ustaz. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Bambang dari Kalisari. Yang mana sih orangnya? Oh. <laughs> siapa siapa Pak? Uh, Bambang Ustaz. Bambang. Iya silakan Pak. Dari mana? Uh, Kalisari Ustaz. Kalisari di mana ya? Uh, Cijantung sebelahnya. Hah? Cijantung. Oh Cijantung. Yang ingin saya tanyakan Ustaz masalah kain kafan. Uh, misalkan ada seseorang yang sudah menyiapkan kain kafannya Ustaz. Uh, sudah menyiapkan kain kafannya, terusnya atau dia berwasiat nanti kalau sudah mati kain kafannya pakai yang ini gitu misalkan. Apakah itu diperbolehkan dan apa kita bisa mengikuti wasiatnya Ustaz? Terima kasih. Allah. Hal seperti ini memang tidak ada dalilnya Pak. Namun para ulama salaf terdahulu ada di antara mereka melakukannya mereka mempersiapkan kain kafan buat dirinya nggak masalah. Terlebih kan sudah kita sebutkan tadi bahwa kain kafan itu dari harta si mayat. Kalau ternyata si mayat sebelum wafatnya misalnya dia sudah menyediakan kain kafan untuk dirinya, nggak masalah. Tapi itu bukan sebuah kewajiban, bukan pula sebagai sebuah dianggap sesuatu yang sunnah. Tapi itu sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Paham Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu dari Kalibata, City juga. <clears throat> Pak Ustadz, tadi ada hadis dari yang mengatakan bahwa yang sedang ikhram meninggal kemudian dibungkus dengan kain ikhramnya. Pertanyaan saya, apabila meninggal tidak pada saat ikhram atau tidak saat umroh atau haji, apakah boleh dikafani dengan ikhramnya itu juga? Pada saat tidak umroh, tidak umroh dan haji. Oh, iya. Terima kasih Pak Ustadz. Pertama bahwa tidak ada larangan. Kalau misalnya si mayat berkata nanti kalau saya meninggal uh, apa namanya ini kain ihramnya buat mayat apa kain kafan saya ya misalnya nggak masalah maksudnya tidak dilarang pak dan tidak ada larangan kecuali kalau dia punya keyakinan bahwa disunahkan dipakai kain ihram ini nggak ada dalilnya karena yang disunahkan pakai kain ihram dengan ihram-ihramnya adalah ketika orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Ya. Makanya kain ihram itu, Pak, disebut kain ihram ketika kita berihram. Adapun ketika sudah tidak berihram bukan kain ihram lagi namanya. Kain biasa. Ya. Dan kain ihram memang dari sisi tebalnya lebih bagus, tebal, luas Nggak masalah Pak. Allah alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Ustaz dari Cilegon. Uh, saya mau tanya kalau ketika kita mengkafani mayat itu posisi tubuh mayat itu yang utama bagaimana ya? Kadang uh, ketika saya belum pernah mengkafani, Pak. Saya pernah memandikan, cuman ada sebagian yang tubuhnya kaku misalnya. Itu nanti posisi ketika mengkafani mayat itu yang utama tuh bagaimana? Maksudnya gimana apa ya? Ya misalnya tangannya agak kaku gitu Hmm. Mau dipaksain gitu? Enggak, biar diluruskan. Yang bagus itu yang utama gimana? Apa lurus atau disidakkan atau bagaimana? Iya Pak. Sedekap itu sebetulnya kekhususan sholat Pak. Sedekap itu adalah kekhususan sholat. Makanya Nabi SAW tidak pernah ibadah yang namanya sedekap kecuali dalam sholat. Maka adapun mayat, maka tidak disunahkan untuk mensedekapkan mayat begini. Tidak ada sunnahnya. Ini butuh dalil untuk mengatakan bahwa mayat itu disunahkan untuk sedekap. Tapi gimana Ustaz sudah sedekap dan sudah jengker apa jengker tuh ya? <laughs> sudah keras gitu, kaku mau diluruskan lagi nggak bisa. Justru kalau diluruskan lagi malah patah atau gimana? Jangan. Ya udah gimana lagi kalau udah begitu. Paham Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Arif Tat dari Bogor. Yang mana sih? Oh ya. Uh, pernah ngelihat ketika orang di dikafani eh, tadi kan kalau misalnya kurang boleh pakai daun-daunan. Tapi ini udah dikafani, eh, tapi dikasih kapas lagi gimana hukumnya? Tad? Pemberian kapas itu boleh kalau memang dikhawat apa kalau memang seperti darahnya keluar terus. Ada mayat terkadang darahnya keluar terus di sini atau dari ini. Maka untuk menahan boleh pakai papas. Tapi kalau ternyata tidak keluar apa-apa, maka pada waktu itu tidak perlu dikapasi tidak apa-apa. Karena untuk mengatakan disunahkan harus pakai kapas, kata C menutup semua lubang-lubangnya. Ini butuh dalil. Dan tidak ada dalil. Rasulullah hanya menyuruh untuk mengkafaninya saja. Adapun ya harus menutup seluruh lubang-lubangnya seperti matanya, apa telinganya. Ini boleh atau dianjurkan kalau memang ternyata uh, ada cairan-cairan yang selalu keluar. Paham Pak? Syukran kalau khair. Kalau khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi El eh, Hazri Ustaz dari Depok. Alan, Fadol. Siapa namanya? El Hazri dari Depok. El? El Hazri. El Azri. Uh, mau nanya Ustaz, kalau ada keluarga yang militer, diselenggarakannya dengan cara militer tentara gitu Ustaz. Kita sebagai keluarganya yang sudah mengerti itu bagaimana Ustaz? Sekarang antum punya kemampuan nggak untuk menolak? Kalau antum nggak punya kemampuannya sudah gimana lagi? Dikembalikan kepada kemampuan antum. Terus uh, kalau ada keluarga Ustaz yang misalkan <clears throat> kuburannya itu saat kita ada di sana itu tidak dikasih bat apa tembok nisan. Tapi mungkin setelah kita pergi dikasih nisan lagi terus kemudian kalau kita berziarah kita melihat itu lagi apakah kita punya kewajiban untuk menghancurkannya lagi? Iya, kuburan keluarga misalkan yang ada nisan-nisan dan batu-batunya Sekarang itu. kalau antum kubu hancurin bisa dipukulin nggak tuh? mudorah nggak Pak? Ya ada kemungkinan ketika kita tinggal dipasang lagi gitu Ustaz. Nah, ini gimana? Sekarang Pak, ya kalau misalnya kita hancurkan tidak akan menimbulkan mudorot yang lebih besar. Bagusnya sih begitu. Karena disebutkan dalam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW naha an yujas sasal kabru. Rasulullah SAW melarang kuburan itu di semen, ya, di plester. Itu dilarang. Maka dari itu ya kalau memang kita punya kemampuan untuk bisa merubahnya bagus. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan malah terjadi malah pertikaian. Kata Rasulullah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaklah ia merubah dengan apa? tangan kanannya, tangannya. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa maka dengan apa? Hatinya. Maka itu selemah-lemahnya iman kata Rasulullah. Iya. Baik, sebelum ada Silakan. pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Agus Hendri Ustaz Gunung Putri. Uh, saya mau menanyakan tentang kain kafan. Jadi dijelaskan untuk kain kafan antara mayat laki-laki dengan mayat wanita sama-sama tiga lembar kalau menurut dalil. <clears throat> Cuman eh, seperti yang sudah berlaku di masyarakat kita dan memang ada apa semacam informasi dari yang suka melakukan itu bahwa kalau tiga tiga lembar untuk mayat wanita itu dikhawatirkan tembus Ustaz auratnya masih mungkin terlihat gitu. Karena kain kafannya tipis. Tipis ya, karena yang umum berlaku kan yang umum dijual di pasaran kain kain kafannya Kalau tipis. memang ternyata kain kafannya tipis, ya. lebih baik ditambah. Jadi lima Ustaz nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Kalau memang kain kafannya tipis. Ya. Tapi kalau kain kafannya tebal dan mencukupi untuk tiga cukup tiga itu lebih bagus. Makanya kan kalau pakai buaih tadi ya, iya. kain kapan yang tipis itu untuk perempuan nggak mungkin, Pak. Iya. Mau tidak mau harus ditutupi lagi bagian-bagian tubuhnya. Iya. Memang kalau untuk pakai kain seperti itu, kalau tiga aja nggak cukup. Ya, tembus, Pasti Pengalaman tembus. tembus. Dan pasti tembus. Maka kalau seperti itu, misalnya ditambah menjadi lima, karena tujuannya supaya lebih tertutup auratnya, nggak masalah, boleh. Tapi kalau misalnya kain kafannya sudah bagus, tebal, ya maka cukup tiga saja. Paham, Pak? Jazakallah. Jazakallah khair. Ada pertanyaan dari peserta juga terkait dengan mandi. Apakah kewajiban bagi tugas yang memandikan ketika mendapatkan mayit dengan kumis yang lebat dan demikian juga bulu ketiaknya apakah harus dicukur dan demikian menggunting kukunya apabila panjang. Tentang menggunting kuku, mencukur bulu ketiak dan kumis bagaimana? Sebetulnya ini dalam masalah secara dalil saya belum menemukannya Pak ya. Namun banyak ulama mengatakan yustahabu disukai untuk menggunting kukunya, ya merapikan kumisnya. Ini sebatas disukai saja. Ya, sebagaimana juga Syekh Soleh Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas al fiqi pun beliau mengatakan sebagian ulama mengatakan tidak perlu menggunting kuku. Mana dalilnya? Dibiarkan seperti itu. Ya, sebab kalaulah misalnya menggunting kuku itu sesuatu yang disunahkan, pasti Rasulullah sudah memerintahkan dong. Setidaknya Rasulullah sudah apa? Menganjurkan. Nah ini yang berhubungan dengan menggunting kuku. Jadi ikhtilaf memang para ulama tentang masalah yang berhubungan dengan menggunting kuku, kemudian eh, apa namanya, eh, apa namanya, mencabut bulu ketiak dan yang lainnya. Makanya dari itu untuk mengatakan itu sunnah butuh apa? Dalil. Maka mana dalil yang mengatakan bahwa disunahkan harus begini dan begitu? Sementara ini hukum Islam. Sedangkan hukum Islam itu tidak boleh tetap ditetapkan oleh hanya sebatas pendapat-pendapat saja. Mungkin memang mereka yang mengatakan yustahab, mustahab itu adalah karena mereka memandang lebih biar lebih rapi katanya. Biar lebih rapi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ya, Allah alam tentang masalah ini. Nah. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi يا شيخ إذا مات رجل بين النساء وليس له زوجة وليس هناك رجل يغسله اختلف العلماء فيه إذا مات الرجل بين النساء وليس له زوجة هل يعني المرأة تغسل الرجل أم لا وقيل بعض وقال بعض العلماء يقول هذه ضرورة فتغسل ما فوق الثياب بدون أن نزع من, من بدون أن نزع من, من بدون نزع الثياب يعني هكذا يصب على عليه الماء وبعض قرأت في فتاوى اللجنة الدائمة إيه. من السعودية أنه ييمم من طرف المرأة أيوة هكذا وبعض العلماء يقول ييمم بس ثم يقبر لأن هذا يعني ليس ليس شيء يعني يثير الفتنة والرجال والنساء لا يجوز النساء يعني يغسلن الرجال والرجال لا يجوز لهم أن يغسلوا النساء هكذا فيه خلاف يعني الذي آه، قد قلت آنفا فيه خلاف بعض العلماء يقولون بأنه يغسل لكن بدون نزع الثياب الله أعلم صديقي باكودي يطالبني بالترانزليت كيف؟ صديقي باكودي يطالبني بالترانزليت he said translate translate <laughs> jadi beliau ini nanya kalau misalnya ada laki-laki meninggal di tengah-tengah wanita nggak ada nggak bukan istrinya bukan mahramnya ini gimana nih Apakah wanita itu memandikan laki-laki itu? Atau tidak? Nah bilang yang anak ketahui masih terjadi perselisihan. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan karena darurat, tapi tidak boleh pak dibuka bajunya. Udah dimandikan aja begitu di atas bajunya seperti itu. Namun ya beliau tadi membawakan juga fatwa lajnah daimah ditayamumkan saja ditayamumkan, setelah itu tidak perlu dimandikan dan dikuburkan. Dan ini yang menjadi fatwa lajnah daimah. Ya, ini faidah dari beliau Allah a'lam. Baik, demikian dan ini merupakan jawaban atau pertanyaan terakhir kita di bab mengkafanan. Insyaallah untuk pembahasan selanjutnya yaitu salat dan penguburan akan kita bahas pada pada maghrib insyaallah.